Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Kita kembali Barakallahu fikum melanjutkan pelajaran kita membaca risalah Hakikatul Manhajis Salafi wa hajatul ummatil masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سلفيق الظفيري حفظه الله تعالى dan kita memasuki marhalah athaniyah, marhalah kedua dari marahil al-manhaj as-salafi di mana marhalah pertama kemarin telah disampaikan marhalah tabyin wa tawdih. Nah, marhalah tabyin wa tawdih. Wal marhalah tsaniyah barakallahu fikum marhalah tadwinis sunnah. Marhalah yang pertama adalah marhalah menyampaikan manhajus salafi. Manhaj yang dibangun didirikan di atas Al-Qur'an dan sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian menjelaskan isinya bagaimana sikap para imah dan para ulama usalaf barakallahu fikum terhadap al-bid'ah wa ahliha. Kemudian marhalah yang berikutnya marhalah tadwin as-sunnah atau tadwin al-manhaj as-salafi, pembukuan, pencatat pencatatan ilmu al-manhaj as-salafi. Dan telah disampaikan pada pertemuan yang berik yang sebelumnya bahwasannya Tahapan kedua ini itu ada dua metode. Pembukuan ajaran atau dakwah as-salafiyah atau alman manhaj as-salafi barakallahu fikum itu ada dua metode, dua bentuk. Yang pertama ialah bentuknya sebagai kitab ar-rad aurudud. Kitab bantahan yaitu iradu syubah ahlil bid'ah wal firaq al mukhalifah warad 'alaiha wa tafnidiha yaitu menyampaikan syubhat, menyampaikan syubhat di bagian pertama bagian atas baru kemudian berikutnya disusul bantahan dan pelurusan dari syubhat-syubhat tersebut. Itu metode yang pertama ya, yaitu memang kitab arad Kitab yang memang berisi dan ditulis sengaja untuk bentuknya bantahan. Ini juga termasuk dalam apa? Dalam tadwin as-sunnah. Sehingga memang mempelajari kutubur rudud, kitab-kitab bantan itu adalah bagian dari ilmu. Bagian dari ilmu. Bagian dari al-manhaj as-salafi yang dibukukan dan dicatat oleh para ulama. Kemudian metode yang kedua ialah bayanu mu'taqad ahli sunnati bil istidlal al Qur'an was sunnati wa atharis salaf. Yaitu kitab yang berisi penjelasan barakallahu fiikum tentang mu'taqad ahli sunnah, tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah, tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah barakallahu fiikum dengan diperkuat dan didukung dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta athar para ulama ussalaf. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan kurang lebih sekitar ada delapan judul karya tulis yang memang sengaja disusun oleh para ulama menjelaskan seputar tentang al-manhaj as-salafi entah dengan metode yang pertama bantahan ataukah dengan e, dengan bentuk atau metode yang kedua sengaja dengan apa? dengan penjelasan mu'taqadi ahli sunnah wal jamaah akidah ahli sunnah wal jamaah di antaranya ayuhal ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum kitab Sarihus Sunnah lil Imam Abi Ja'far Muhammad bin Ja'far At-Tabari rahimahullah. Nah, kitab ini insyaallah taala akan dipelajari pada daurah Al-Imam Al-Muzani Ats-Tsalitsah yang ketiga nanti di Ma'had bin Najul Athar Jember bersama Asy-Syaikh Ahmad bin Sulaiman Badukhun. Hafizahullah taala insyaallah kitab Sarih As-Sunnah. Mempelajari apa? Al-Manhajus Salafi. Al-Manhaj as-salafi dengan metode yang kedua, penjelasan bayan mu'taqad. Barakallahu fikum dan kemudian berikutnya setelah kitab Sharihus Sunnah yang kesembilan Syekh Abdullah ibn Salfiq hafizahullah taala melanjutkan ada kitab As-Sunnah lil Imami Ahmad bin Muhammad Al-Khallal. Nah, masyhur dikenal dengan Al-Imam Al-Khalal. Yaitu kitab beliau yang membukukan atau mencatat, menjelaskan tentang Al-Manhaj As-Salafi, kitab yang berjudul As-Sunnah. Karya Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Khalal. Beliau meninggal tahun 311 Hijriah. Berikutnya kitab yang ke-10 ialah Kitab Tauhid وإثبات صفات الرب عز وجل كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجal Nah, kitab ini disusun oleh Lil Imam Muhammad bin Ishaq ibni Khuzaimah rahimahullah. Al-Imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah rahmatullahi taala alaihi. Beliau Al-Imam Ibnu Khuzaimah meninggal di tahun yang sama seperti Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Khallal atau Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Khallal. Al-Imam Ibnu Khuzaimah yaitu Al-Imam Muhammad bin Ishaq Ibn Khuzaimah meninggal tahun 311 Hijriah. Demikian pula kitab yang ke-11 yang sering sekali dipelajari oleh kita dan kita pun juga sering sekali mendengar judul kitabnya. Sering sekali nama penulisnya juga disebutkan disebutkan dalam majelis-majelis kajian dan majelis-majelis ta'lim yaitu kitab Syarhus Sunnah. Kitab Syarh As-Sunnah lil Imam Al-Hasan Ibnu Ali Al-Barbahari rahimahullah Karya al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahmatullahi taala alaihi. Kitab ini pun banyak para ulama di masa kita yang mensyarah dan menjelaskannya. Di antaranya al-Imam Al-Mujahid Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Beliau punya ta'liq dan juga syarah dari kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Hasan ibn Ali Al-Barbahari rahmatullahi taala alaihi. Berikutnya kitab yang ke-12. Ini mungkin Syekh Abdullah bin Salfik nanti akan menyebutkan 18 judul. Tapi ini 18 judul bukan pembatasan hanya 18 ini yang menjelaskan menjelaskan tentang Al-Manhajus Salafi Akidatu Ahli Sunnati wal Jamaah enggak, enggak hanya beliau, enggak hanya 18 ini, tetapi banyak karya tulis itu yang menjelaskan tentang ad-da'wah as-salafiyah al-manhajus salafi akidah ahlus sunnah wal jamaah barakallahu fikum banyak nah ini disebutkan apa disebutkan beberapa di antaranya yang paling masyhur yang ke-12 kitab asy-syariah kitab Asy-Syariah lil Imam Muhammad Ibn Al-Husain Al-Ajurri rahmatullahi taala alaihi Asy-Syariah karya al-Imam Muhammad al Husain Al-Ajurri. Dan Syekh Rabi' hafizahullah taala juga punya kitab ta'liq terhadap kitab beliau ini Al-Imam Muhammad al Husain Al-Ajurri. Nah, ta'liq Syekh Rabi' tersebut diberi judul apa? adz Lima qasid bayani bima fi as syariah maka uh, li libayani maqasid asy-syari'ah. Nah. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala meninggal tahun 360 Hijriah. Barakallahu fikum. Kemudian yang ke-13 ialah Al-Ibanah. Al -Ibana, eh, Al eh, afwan, kitab yang bernama Al-Ibanah 'anil firqatin najiyati wa mujanabatil firaqil madhmumah lil imami Ubaidullah lil imam Ubaidillah bin Muhammad ibni Battah al-Ukburi sebagian masyayikh menyebutkan al-Ukbari atau al-Ukburi Naam ada yang bi fathil ba atau atau juga dengan bi dhammil ba al-Ukbari atau al-Ukburi sebatas yang ana pernah dengar dari Syekh Abdullah ibn Salfiq al-Zafiri hafizahullah beliau menyebutkan bi dhammil ba' Al-Ukburi rahimahullah. Masyhur. Al-Ibanah As-Sughra, ada Al-Ibanah As-Sughra, ada Al-Ibanah Al-Kubra. Nah, ini judul lengkapnya seperti ini. Al-Ibanatu anil firqatin najiyati wa mujanabatil firqil madhmumah lil imami Ubaidillah ibni Muhammad ibni Battah al-Ukbari atau al-Ukburi rahimahullah. Beliau meninggal tuafa wafat tahun 387 Hijriah. Demikian pula kitab yang berikutnya, kitab yang disusun oleh sang seorang penulis. Ya maksudnya satu penulis tetapi sampai menghasilkan atau memproduksi sekian e, karya tulis. Ini ya, para ulama memang semangat talabul ilmi dan semangat untuk tadwin al-ilm, tadwinus sunnah sangatlah besar. Sampai beberapa di antara mereka ada punya eh, karya tulis di sekian bidang, di beberapa bidang. Nah, ini eh, yang ini yang ke-14 ini disusun oleh alimah Muhammad ibn Ishaq ibn Yahya ibn Mandah. Masyur ibn Mandah rahimahullah. Nah, punya sekian kitab yang menjelaskan Al-Manhajus Salafi dan kitab As-Sunnah. Kitab I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Di antaranya kitab karya Al-Imam Ibnu Mandahi di sini disebutkan Kitab Tauhid. Wa Kitabul Iman dan juga Kitabul Iman. Dan berikutnya Kitabur rad 'alal Jahmiyah. Tiga karya tulis sekaligus disusun oleh beliau Al-Imam Muhammad atau Al-Imam Muhammad bin Ishaq Ibn Yahya Ibn Mandah rahimahullah. Beliau meninggal wafat tahun 395 Hijriah. Alimah Muhammad Ibn Ishaq Ibn Yahya Ibn Mandah. Taib. Berikutnya yang ke-15 ialah usul sunnah. Nah, usul as-sunnah. Dan kitab usul sunnah ini pun juga dari sekian banyak al-muallifin, dari sekian banyak para a'immah Imatul Huda menulis dengan judul kitab yang dengan judul yang sama. Al Imam Ahmad juga punya kitab Usul Sunnah. Ya. sekarang Usul Sunnah yang ke-15 yang kita baca ini karya Al Imam Muhammad bin Abdullah Al Andalusi Asy-Syahir bibni Abi Zamanain. Ada yang menyebutkan dengan sirah At-Tathniyah Zamanain. Ya. Ada yang disebutkan dengan sirah al-jama' az-zama abi zamanin. Nah, rahimahullahu taala. Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Andalusi al shahir Bibni Abi Zamanin Atau Ibni Abi Zamanain Rahimahullah Bedanya satunya dibaca Zamanain dengan nun yang di fathah atau yang kedua dengan di dikasrah zamanin. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian yang ke-16 ialah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah minal kitabi was sunnati wa ijma'i sahabati wat tabi'ina min ba'dihim. Usul i'tikad Ahli Sunnati wal Jamaah. Ini juga kitab induk, terhitung kitab manhaj yang induk. Yang banyak dijadikan rujukan. Usul i'tikad Ahli Sunnati wal Jamaah. Karya Al-Imam Hibatullah Ibn Al-Hasan Ibn Mansur At-Tabari Al-Lalikai Rahimahullah. Masyur dikenal dengan usul i'tiqad ahli sunnah lillalikai. Karya al-imam al-lalikai. Nama lengkapnya Hibatullah. Ayahnya bernama Al-Hasan Ibn Mansur At-Tabari Al-Lalikai. Wafat atau wafat tahun 418 Hijriah. Nah, usul i'tiqad di ahli sunnati wal jamaah. Memang dan rata-rata juga eh, para masyayikh para masyaikhina barakallahu fikum para masyaikh di masa kita ini sering pula menukil nah, manhajus salaf pelajaran manhaj as-salafi itu pun menukil dari kitab ini, kitab usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Sebatas yang kami tahu ada empat jilid besar kalau kami tidak salah ingat satu jilidnya itu ada dua juz. Barakallahu fikum. Lil Imam Hibatullah Ibnu Hasan bin Mansur At-Tabari Al-Lalikai. Kemudian berikutnya yang ke-17 Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Akidah para generasi salaf yaitu para ulama ashabul hadis. Penulisnya masyur dikenal dengan Al-Imam As-Sabuni. Nama nama lengkapnya al Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni rahimahullah. Demikian pula al Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala juga ta punya ta'liq terhadap kitab beliau ini. Punya syarah terhadap kitab beliau ini, Syarah Aqidatu As-Salaf Ashabil Hadis. Li Syekh Rabi' hafizahullah. Kemudian yang ke-18 al-ha al-hajjatu al-hujjatu fi bayanil mahajjah. Al-hujjatu fi bayani al-mahajjati wa syarh wa syarhu akidati ahli sunnah. Al-hujjah fi al mahajjah. وشرح عقيدة أهل السنة نعم للإمام أبي القاسم إسماعيل بن محمد التميمي الأصبهاني رحمه الله الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد التميمي الأصبهاني رحمه الله نعم Kemudian berikutnya kata Syekh Abdullah ibn Salfiq hafizahullah taala wa ghairuhuma kathirun mimma duna mimma dawana salafu fi bayani manhajis salaf dan demikian pula karya-karya tulis lainnya kathir teramat banyak yaitu karya-karya yang telah dawana salaf telah dibukukan oleh generasi salaf para ulama salaf di dalam menjelaskan manhajus salafi Wa innama aurattu ashharaha ala sabilil ikhtisar. Saya hanya membawakan judul-judul yang ashar, judul-judul yang paling masyhur dan paling dikenal dalam rangka untuk meringkas, bukan membatasi. Meringkas artinya kitab-kitab yang menjelaskan tentang al-manhajus salafi, karakter dakwah as-salafiyah, menjelaskan jalan e, Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya ridwanullahi taala alim ajmain itu banyak. Nah, ini sulusun Imam Ahmad gak disebutkan di sini. Iya kan? Tapi kan sering kita dengar karya tulis tersebut termasuk padanya. Ya. Al-Imam Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani. Ada juga ya kan sering kita dengarkan dan Ustadzuna Ustadz Raifi mengajarkan apa? kitab tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya Syekh Abdullah bin Salfik menyatakan fahadhil marhalatu marhalatu jam'in nususil waridati minal Qur'an was sunnati wa tabwibiha ala abwabis sunnati wal i'tiqadi wa jam'i athari salafi allati yatanaqaluha an-nasu musyafahatan ويروونها مسندة فهي مرحلة حفظت لنا الدين أو حفظت لنا الدين الدين وفهم السلف لنصوص الكتاب والسنة bukan hafizat ya tapi hafizat kembali kepada marhalah fahiya marhalatun hafizat lana ad-dina wa fahma as-salaf لنصوص الكتاب والسنة وكيف سلك السلف في توضيح منهج السلف في حفظ العقيدة والرد على المخالفين هذا الشيخ عبد الله بن سلفيك فهي مرحلة مرحلة ini etape atau tahapan yang kedua ini merupakan tahapan pengumpulan nas-nas ya nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Watabwibiha ala abwabis sunnah. Serta penyusunannya sesuai bab-bab as-sunnah. Bab-bab akidah. Dan tahapan kedua ini juga mengumpulkan asarus salaf yang ternukil dari dari umat manusia, dari kaum muslimin, dari para ulama muslimin musyafahatan yang ternukil secara lisan. Ya tentunya memang harus dicek barakallahu fikum keilmiahannya dan telah diperiksa keotentikannya oleh para ulama, keabsahan sanatnya dan yang, dan yang lain sebagainya. Wa yarwunaha musnidatan atau musnadatan dan telah diriwatkan secara musnad bersanad tersambung kepada qailnya, kepada pengucapnya. Fahiya marhalatun hafizat lana dina. Fahiya marhalatun hafizat lana dina. Dan tahapan ini, etapa yang kedua ini adalah tahapan yang dengannya akan terjaga agama ini untuk kita. Terjaga pula pemahaman salaf terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang bisa kita ikuti. Wa kaifa salaka salafu fi tawdihi manhaji salafi fi hifdhil aqidati war raddi 'ala al mukhalifin. Dan ma tahapan ini, marhalah ini, marhalah yang menjelaskan kepada kita bagaimana sih salaf itu menempuh jalan untuk menjelaskan manhajus salaf ini kepada kita dan menjaga akidah ini, menjaga kebersihan dan kemurnian akidah ini, serta bagaimana beliau-beliaunya membantah al-mukhalifin, membantah para nah, orang-orang yang menyelisihi manhajus salafi wa akidatus salaf. Fahatanil marhalatani. Kemudian di paragraf kedua dari pasal yang kedua ini. Fahatanil marhalatani marhalatani muhimmatani min marahil manhajis salafi ara annahuma minal ahammiyati bimakani tahadduthi anhuma. Amma ma siwa dhalika famanhajus salafi manhajun kamilun atammahu Allahu birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innama alaina al-ittiba' wallahu wal hadi ila sabilir Kedua tahapan ini, tahapan penjelasan terha terhadap manhajus salaf dan kemudian tahapan kedua adalah pembukuannya. Merupakan marhalatani muhimmatan, dua tahapan yang benar-benar penting dari sekian tahapan-tahapan dalam manhajus salaf. Tingkatan-tingkatan manhajus salaf yang saya, kata Syekh Abdullah bin Salfik, memandang bahwasannya dua hal ini memiliki nilai penting untuk dibahas. At-tahadduts anhuma untuk disampaikan. Dipelajari dalam muhadarah khusus, dalam pelajaran khusus. Amma ma siwa dzalika Adapun yang selainnya maka manhajus salaf merupakan manhaj yang kamil, mutakamil manhaj yang sempurna karena memang bersumber dari ajaran Islam. Bersumber ya dari agama Islam yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang sempurna. Maka kamil atammahu Allah bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Manhaj yang telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dengan risalah kerasulan atau ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa innama alaina ittiba' dan kita ini kewajiban kita hanyalah ittiba'. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Demikian Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemberi taufik dan pemberi petunjuk kepada jalan yang terbina dan terbimbing sabilur rasyad. Barakallahu fiikum. Berikutnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki Al-Fasl Al-Thalith, pasal yang ketiga dari kitab ini, dari risalah ini. Hakikatu Al-Manhaj As-Salafi. Pasal yang ketiga ini adalah Istimdadul Manhaj As-Salafi. Istimdad Al-Manhaj As-Salafi. Dari mana Al-Manhaj As-Salafi itu berasal? Nah. Barakallahu fikum. Baik. <clears throat> Kata beliau hafizahullah taala, "Innallaha azza wa jalla ja'ala risalatal islami wa syari'atan nabi sallallahu alaihi wasallam khatamar risalat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan risalah agama Islam serta syariat yang Allah wahyukan kepada nabinya alaihi salatu wasalam sebagai penutup agama penutup risalah penutup ya artinya berikutnya tidak ada nabi lagi tidak ada risalah lagi barakallahu fikum wahyu yang ini yang ada sekarang ini wahyu yang terakhir turun dan akan Allah jaga sampai hari kiamat nanti litabqa ila qiyamis sa'ah akan tetap selalu ada dan akan Allah jaga ila qiyamis sa'ah sampai nanti ditegakkannya hari kiamat. Wa hatta yanzila Isa ibni hatta yanzila Isa ibni Maryam alaihi salam fayahkum bil Islam hingga pada akhirnya nanti turunlah Isa bin Maryam alaihi salam sehingga setelah turunnya beliau, beliau pun berhukum dengan Islam. Walaupun beliau seorang rasul, salah seorang ulul azm minar rusul. Ulul azm minar rusul. Tetapi ketika turun nantinya, tidak ada jalan lain kecuali memang barakallahu fiikum berhukum dengan syariatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa yaktulul khinzir dan membunuh babi-babi, wa yukassir salib dan menghancurkan salib-salib wayada'ul jizyah dan akan menghidupkan kembali al jizyah kepada orang-orang kufar. Taib wal manhajus salafi huwal Islam. Wal Islamu wal manhajus salafi. Kata Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah taala manhajus salafi atau al manhajus salafi itu adalah ajaran Islam itu sendiri. Nah, adalah ajaran Islam itu sendiri dan ajaran Islam adalah al-manhaj as-salafi. <clears throat> Yaitu ajaran Islam yang benar-benar bersumber dari Rasul alaihi salatu wassalam. Itu adalah manhaj salafi. Dan manhaj salafi barakallahu fikum itulah ajaran yang Allah wahyukan. Yaitu Islam, agama Islam itu sendiri adalah al manhaj salafi. Yaqulul imamul barbahari rahimahullah. Berkata Al-Imam Al-Hasan ibnu Ali Al-Barbahari rahmatullahi taala alaihi. Kata beliau rahimahullah ini di awal kitab ya. Sebatas yang anak ingat di awal kitab beliau. Mukaddimah dari kitab uh, Syarhus Sunnah. Beliau menyatakan di mukaddimah kitab beliau tersebut i'lamu annal islam huwa sunnatu annal islam huwa sunnatu wa sunnata hiyal islamu ketahuilah para pembaca sekalian ketahuilah wahai para tulabul ilm, orang-orang yang mempelajari agama Allah tabaraka wa taala, bahwasanya Islam huwa sunnah. Nah, jadi paham ya ikhwan? Ketahuilah bahwasanya Islam adalah as-sunnah. Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah as-sunnah. Adalah yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Karena yang datang dari Allah itu Allah wahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ajaran Islam yang datang dari Allah itulah yang ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam yaitu as-sunnah. Was sunnatu hiyal Islam. Dan ajaran sunnah adalah Islam itu sendiri. Karena tidak ada Islam barakallahu fikum yang keluar yang berasal bukan dari Nabi. Yang namanya Islam itu asal muasalnya ya dari Nabi. Diterima oleh beliau dari Allah tabaraka wa taala. Nah, sehingga apa? Sehingga semua yang muncul dari beliau itulah adalah sunnah. Entah berupa ucapan, entah berupa perbuatan, entah berupa persetujuan, itu adalah as-sunnah. Dan itulah Islam. Dan itulah al-Islam. Walayakumu ahaduhuma illa bil akhar. Dan tidaklah salah satu dari keduanya, Islam maupun sunnah, bisa berdiri tegak kecuali harus disertai dengan satunya lagi. Gak mungkin Islam bisa tegak tanpa as dan tidak bisa pula as bisa apa? Bisa tegak tanpa Islam. Artinya dua-duanya barakallahu fikum. Naam, saling menguatkan dan saling mengiringi. Nah, artinya apa? Artinya Islam itu sendiri adalah as-sunnah dan sunnah itu sendiri adalah Islam. Fal haqqul ladhi dan as-sunnah itu adalah al-manhajus salafi manhaj yang ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan beliau ajarkan kepada para sahabatnya. Fal haqqul ladzi anzalahu Allah wahidun la yata'addad. Maka al-haq yang telah Allah tabaraka wa taala turunkan itu hanya satu. Sehingga sabilul haq jalan kebenaran hanya satu enggak berbilang. Ya kan? Wal firqatun najiyatu wal baqiyah Eh, wal firqatu najiyatul baqiyah wahidatun. Demikian pula firqah an-najiyah kelompok yang Allah selamatkan yang akan terus dijaga itu juga hanya satu. Seperti yang kita sering dengarkan dalam kita eh, dalam hadis iftirakul ummah. Hadis apa? Hadis perpecahan umat. Al-haq itu cuma satu. Jalan al-haq juga cuma satu. Jalan al-haq juga cuma satu. Maka kelompok yang selamat pun satu dijamin oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wal manhajus salafi huwa manhajul huwa, huwa manhajul firqatin najiyati ahli sunnati wal jamaati at-taifatil mansurah ila qiyamis sa'ah. Al manhajus salafi <clears throat> merupakan metode beragama dan sistem beragamanya Al-Firqah An-Najiyah. Al-Firqah An-Najiyah. Dikatakan An-Najiyah kenapa? Karena firqah yang selamat hanya satu. Ahli sunnah wal jamaah yaitu ahli sunnah wal jamaah. At-Ta'ifah Al-Mansurah. Kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ila kiamis sa'ah dan akan ditolong serta dijaga oleh Allah Jalla wa'ala diselamatkan sampai kiamus sa'ah, sampai nanti di hari kiamat. Terjaga kelompok ini, terjaga satu firqah ini tadi, firqatun najiyah, dan akan terus senantiasa mansurah sampai nanti datangnya hari kiamat. Ya. Sehingga khonifiddin rahimani wa rahimakumullah apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Salfik di sini merupakan busyra, kabar gembira bagi orang-orang yang dalam dalam hatinya senang, suka dan berkomitmen untuk mengikuti al-manhajus salaf karena manhaj yang dia ikuti, metode beragama yang dia ikuti adalah metode agamanya kelompok yang ditolong, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Jalla wa ala dari 73 golongan hanya kelompok dia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah taala membawakan nukilan dari Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah fi bayani tariqati ahli sunnah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan tentang tariqah ahlu sunnah, metode ahlu sunnah wal jamaah Kata beliau rahimahullah wa tariqatuhum hiya dinul islamil ladzi ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dan metode beragamanya mereka siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Nama lainnya apa? At-Taifah al-Mansurah. Nama lainnya apa? Al-Firqatun Najiyah. Ini nama-nama lain tetapi apa? Zatnya satu. Satu kelompok tetapi memiliki sekian nama. Yang nama nama-nama tersebut pun diambil dari apa? Dari al-adillah, dari dalil-dalil as-sunnah. Ahlus sunnati wal jamaah, at-taifah al-mansurah wal firqah an-najiyah. Tarikatuhum, metode mereka, hiyadinul Islam, merupakan agama Islam. Jadi jalan mereka adalah jalan agama Islam. Agama Islam ini seperti apa? Alladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam yang murni. Yang murni seperti yang Allah sampaikan agama Islam yang Allah utus dengan Islam tersebut, dengan agama tersebut Allah utus Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Allah utus Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam Allah utus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam barakallahu fikum. Nah, membawa risalah ajaran Islam tersebut. Ini metode agamanya Ahlus Sunnati wal Jamaah At-Taifah Al-Mansurah sehingga apa? Manhajus Salafi adalah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-manhajus Salafi itulah Islam. Lakin kata beliau, lamma akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu sataftariku ala thalathin wa 73 firqatan kulluha finnari illa wahidatan wahiyal jama'atu namun ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan bahwasannya umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya menuju an-nar, kecuali satu kelompok yang Allah selamatkan wahyal jamaah yaitu al jamaah wa fil hadithi anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qal dan dalam hadis yang lainnya dari beliau alaihi salatu wasallam beliau menjelaskan tentang makna al jamaah siapa itu al jamaah hum man kana ala mithli ma ana alaihi yauma wa ashabi mereka itu al jamaah itu yang Allah selamatkan tersebut satu kelompok yang Allah tolong tadi itu adalah mangkana ala mithli ana alaihil yaum. Siapapun orang-orang yang berada di atas jalan seperti jalan yang aku tempuh hari ini wa ashabi dan jalan ditempuh oleh para sahabatku. Nah, kembali kepada sunnah dan kembali kepada bimbingan para ashabah. Barakallahu fikum. Inilah al-jamaah, inilah kelompok yang selamat, inilah al-firqah an-najah, inilah at-taifah al-mansurah. Inilah ahlu sunnati wal jamaah, inilah as-salafiyun. Kata beliau, kata Syekhul Islam rahmatullahi taala alaihi, saral mutamassikuna bil Islamil mahad al-khalisi anis syaubi hum ahlu sunnati wal jamaah. Sehingga orang-orang yang mutamassikun, orang-orang yang berkomitmen berpegang teguh dengan Islam yang bersih, Islam yang murni, Islam yang masih terjaga keotentikannya, ya yang bersih mun dari asyaub dari berbagai cabang-cabang dari percampuran-percampuran nam asyirik wal bidah. Mereka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wa siddiqun wasyuhada wassalihun dan di tengah-tengah ahlu sunnati wal jamaah tersebut ada as-siddiqun. Orang-orang as-siddiq, para ulama yang siddiq, yang jujur wasyuhada wassalihun dan orang-orang saleh. Wa minhum a'lamul huda wa masabihud dujah dan di antara mereka, di antara ahlus sunnah wal jamaah ada a'lamul huda, para imam-imam. Nama-nama besar yang membawa apa? Membawa nah, sumber hidayah ini tadi. Menunjukkan kaum muslimin kepada sumber hidayah ini tadi. Masabi duja dan para penerang di tengah-tengah kegelapan syirik wal bid'ah. Wa ulul manaqibil ma'thurah dan orang-orang memiliki biografi Nah, amalan-amalan yang terabadikan. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dan Allah Jalla wa ala menghendaki untuk mengabadikan tentang biografi mereka yang sangat-sangat indah menunjukkan apa? Menunjukkan asuna itu betul-betul membekas pada kepribadian mereka. Barakal wal fadail madhkurah. Wal fadailul madhkurah dan fadilah-fadilah yang tertulis yang tersebutkan yang tercatat wa fihimul abdal wa fihim a'immatud din alladhi ajma'al muslimuna ala hidayatihim dan pada barisan barakallahu fikum a'immatud din dan pada barisan mereka barisan ahlu sunnah wal jamaah ada a'immatud din imam-imam Islam imam-imam as-sunnah yang kaum muslimin bersepakat ala hidayatihim bahwasanya hidayah itu ada dengan mengikuti mereka wahumut ta'ifah al-mansurah mereka itu adalah at-ta'ifah al-mansurah kelompok yang ditolong qala mun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan tentang mereka berkata tentang mereka la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan terus-menerus dan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini yang terus berada di atas al-haq mansuratan dan ia ditolong. La yadurruhum man khalafahum. Orang-orang yang menyelisih mereka tidak akan merugikan mereka. Wala man khadalahum. Hatta takumas sa'ah. Dan orang-orang yang menelantarkan mereka pun juga tidak akan menimpakan bahaya sedikit pun kepada mereka. Nah, karena mereka ditolong oleh Allah Jalla wa ala. Gak butuh pertolongan makhluk apapun. Mereka didukung, diperkuat oleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan diselamatkan oleh Allah Jalla wa ala hatta taquma as-sa'ah. Sampai datangnya hari kiamat. Nah, فإذا كان ذلك كذلك وأن المنهج السلفي في حقيقته هو الإسلام فإن استمداده هو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة المرضيون Jika memang demikian penjelasannya yang kita dapatkan tadi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga dari Al-Imam uh, <clears throat> Al-Hasan Ibnu Ali Al-Barbahari rahimahullah maka manhajus salafi itu hakikatnya adalah agama Islam itu sendiri. Maka dari sini istimdadahu sumbernya ialah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi Wasallam dan ajaran yang dijalani dan diikuti oleh khulafaur Rashidun dan para sahabat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa sudah masuk waktu Isya. Jadi insyaallah taala eh, kajian kita ini akan kita lanjutkan bi taala pada pertemuan mendatang dan pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan apabila ada keliru dan salah dari penjelasan anak tadi mohon untuk disampaikan. <clears throat> ada salahnya murid datang dari diri anak pribadi dan dari syaitan. Adapun al-haq itu datang dari Allah tabaraka wa taala wa naktafi bihada. wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. <clears throat>